Tapi kita lanjutkan. Bismillah. Yang berikutnya kemarin nomor dua adalah khobarnya inna dan saudara-saudaranya itu berbentuk jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dan yang pertama dicontohkan dengan jumlah fi'liyah. Wa qawluhu dan juga seperti perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat dari bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, dan harta-harta kalian. Bukan itu yang Allah jadikan tolak ukur untuk melihat keadaan seseorang. Wa innama yanzuru dan hanya saja Allah itu melihat ila qulubikum pada hati-hati kalian wa a'malikum dan amalan-amalan kalian. Di sini syahid kita adalah innallaha la yanzuru. Yanzuru fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari yang dirofakkan dan tanda rofaknya dengan doma. Adapun fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya huwa. Jumlah fi'liyah yanzuru di sini menduduki kedudukan rofa sebagai khobarnya inna karena khobarnya inna itu asalnya dirofakkan. Namun karena berbentuk jumlah maka i'rabnya nanti menggunakan fi mahalli rofin. Yang kedua, jumlatun ismiyah. Jumlat ismiyah yang menjadi khobar. Seperti la'alla atau taliba ukhtuhu najihatun. Mudah-mudahan pelajar itu saudari perempuannya berhasil. Di sini la'alla termasuk saudaranya inna harfun nasikhun yufidur roja. Dia adalah huruf nasikh yang menghapuskan hukum mubtada khobar dan dia memberikan faedah roja yaitu pengharapan yang ada kemungkinan bisa terjadi. Atau liba nanti di sini adalah ismul Allah, isimnya Allah dibaca nasab dan tanda nasabnya dengan fathah. Yang ketiga, ukhtuhu mubtadaun marfuun. Dia adalah mubtada kalau di i'rab satu-satu ya. Di i'rab satu-satu, ukhtuhu di sini sebagai mubtada yang dibaca yang dalam keadaan rofa dan tanda rofaknya itu dengan doma. adapun ha di situ wal ha'u dhamirun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih adapun ha di situ dhamir ha adalah domir jar muttasil ya mabniun yang dia itu dalam keadaan mabni fi mahalli jarrin menduduki kedudukan jar sebagai mudhaf ilaih dan jelas nakiro jumpa ma'rifat maka mudhaf ilaih yang berlaku Wahadat domiru kadzalika yusamma rabitun dan begitu juga domir ini dinamakan dengan robit. Fahuwa yarbutu bainal jumlatil khobari wa ismihi. Yang mana dia itu mengikat antara jumlah khobaria dan isimnya. Ya, jadi domir hu di sini, domir ha di situ itu adalah domir robitnya. Karena itu sudah ma'ruf kita sebutkan setiap jumlah yang mau menjadi khobar baik untuk mubtada atau yang lainnya, maka dia harus memiliki robit yang kembali kepada isimnya atau kembali kepada mubtada'nya. Dan robitnya di sini adalah domir ha, domir hu itu yang ada pada ukhtuhu. Kemudian najihatun ini juga sama dibaca rofa ya khobarun marfuun lil mubtada dia khobar yang dibaca rofa tapi miliknya mubtada Mana mubtadanya itu ukhtuhu. Dan tanda rofaknya itu dengan dhamma. Dan jumlah ismiyah di sini ukhtuhu najihatun fi mahalli rof'in khabaru anna. Menduduki kedudukan rofa sebagai khobarnya anna. Itu kalau di i'rab ukhtuhu najihatun, di i'rab secara keseluruhan. Kalau di i'rab pecah satu-satu Ukhtu sebagai mubtada, najihatun sebagai khabar. Dan ini sudah pernah dilalui dulu di kitab Muktarof. Kemudian yang ketiga, khabaru inna wa akhwatiha shibhul, shibhu jumlatin. Khobar inna dan saudara-saudaranya yang berbentuk shibhul jumlah. Seperti jarun wa majrurun berbentuk jar dan majrurnya. Atau dengan zorof dan mudof ilaihnya. Ya, itu kalau misalkan menguatkan bahwasanya sibul jumlah itu boleh menjadi khobar. Kalau nggak boleh berarti khobarnya itu dimahzufkan, dihapus. Contohnya di sini yang berbentuk khobar dan khobar ina dan saudara-saudara ini berbentuk jar dan majrur. Innal asada fil kofasi. Sesungguhnya singa itu berada di dalam kandangnya. Ya, berada di kandangnya. Inna harfun nasikhun, dia adalah huruf nasikh, yufidu taukid, fungsinya untuk taukid. Al-asada ismu inna mansubun, dia itu isimnya inna yang dibaca nasab. Dan tanda nasabnya dengan fathah, fi harfu jarrin, al-qafasi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri al-kasratu wal jar wal majruru shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabaru inna. Dia menuduki kedudukan rofa sebagai khobarnya inna Kemudian di sini khobar inna dan saudara-saudaranya yang berbentuk dzaraf. Seperti la'alla al-amana bainan nas. Ya. Al-amana mudah-mudahan keamanan itu berada di tengah-tengah manusia. Al-amana isimnya la'alla bainan nas nanti sebagai khobarnya. Dan seperti yang pernah Anda sebutkan dulu ya. Setiap sibul jumlah yang mau menjadi khobar baik untuk mubtada atau khobarnya inna atau khobarnya kana, syaratnya dia itu harus bisa menyempurnakan makna isimnya. Karena tidak semuanya nanti ya, tidak semuanya sibul jumlah yang terletak setelah mubtada itu boleh menjadi khobar nggak semua. Kapan ketentuannya? Kalau nanti sibhul jumlah ini bisa melengkapi makna mubtada atau melengkapi makna isimnya inna. Bisa dia sempurnakan. Namun kalau nggak bisa, berarti dia bukanlah khobar. Ya, itu yang perlu diingat dari sisi makna gitu. Sempurna nggak, difahami nggak dengan baik kalau syibhul jumlah ini dianggap sebagai khobar. Kalau belum bisa difahami, berarti kita harus mencari khobar yang lain. Berarti bukan dia sebagai khobar khobarnya. Kemudian yang berikutnya sekarang Takdimu khobari inna wa akhwatiha mendahulukan khobar inna dan saudara-saudaranya. Padahal hukum asalnya kan inna isim kemudian khobar. Nah, sekarang di sini ada keadaan yang dimana khobar itu mendahului isim. Jadi inna isim kemudian eh, inna khobar kemudian isimnya. Nah, di sini kata beliau beliau ingin membahas hukum mendahulukan khobar inna dan saudara-saudaranya. Dibagi sama beliau yang pertama, takdimu khobar inna wa akhwatiha ala ismiha jawazan. Mendahulukan khobar inna dan saudara-saudara inna atas isimnya, namun sifatnya jawazan. Hukumnya boleh. Ya, bukan hukumnya wajib, tapi hukumnya boleh. Kapan itu kata beliau idza kana al khabaru syibha jumlatin apabila khabarnya berbentuk syibhul jumlah wal ismu mu'arrafatun dan isimnya dalam dan isimnya itu dimakrifatkan dalam keadaan dimakrifatkan dengan alif alif lam ya jadi khabarnya berbentuk syibhul jumlah isimnya berbentuk isim ma'rifat dan ini sudah pernah dilewati juga dalam hukum mubtada khobar. Ini hukumnya sama gitu. Kalau nanti khobarnya berbentuk syibhul jumlah, khobarnya berbentuk isim ma'rifat, mu'arrofa, dima'rifatkan, maka nanti khobarnya menda, boleh mendahului isimnya. Khobarnya didahulukan, isimnya diakhirkan. Namun di sini hukumnya jawaz saja, hukumnya boleh. Seperti la'alla fil masjid al-imamah ya mudah-mudahan di masjid itu ada imamnya ya al imama nanti sebagai isimnya la Allah fil masjid sebagai khobarnya la Allah fil masjid syibhul jumlah al imama berbentuk isim yang berbentuk isim ma'rif ma'rifat hukumnya diperbolehkan la Allah harfun nasikhun fi harfu jarrin al masjida atau al masjidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu wal jar wal majruru syibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabaru inna dia di di i'rab nanti fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. Al-imama ismun ismu inna muakhkharun jawazan diakhirkan secara jawaz li'annahu mu'arrafatun dikarenakan dia dimakrifatkan karena dia isim marifat Karena dia isim marifat maka hukumnya itu diakhirkan atas khabarnya. Wa mislu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nas" apabila salah seorang di antara kalian salat dengan manusia yang lain, maksudnya dia menjadi imamnya, fal yukhaffif maka hendaknya dia peringan salat tersebut. Ya, dia ringankan. Kenapa? Ka inna fa inna ma itu bukan fi humu, fi humu ya. Fa inna fi wa oh, fa inna fihim fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira. Karena sesungguhnya di antara mereka, yaitu di antara manusia yang menjadi makmum tadi, ada ad-dha'ifa, ada orang-orang yang lemah. Wasakima dan ada orang-orang yang sakit wal kabira dan ada orang-orang yang sudah tua. Faiza sholla li nafsihi maka apabila dia sholat sendiri fal yutawwil masya'a maka hendaknya dia panjangkan sesuai apa yang dia inginkan. Ini salah satu adab ketika menjadi imam. Seorang imam itu harus bisa memperhatikan keadaan keadaan makmumnya. Nah, di sini pembahasan kita fa inna fihim ad-dha'ifah. Ya. Fihim itu adalah syibhul jumlah sebagai khabarul muqaddam, khabar yang didahulukan. Ad-dha'ifa di situ sebagai isimnya inna yang diakhirkan. Namun hukumnya di sini boleh-boleh saja. Kenapa? Karena khabarnya syibhul jumlah, isimnya berbentuk isim ma'rifat. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, takdimu khabar inna wa akhwatiha ala ismiha wujuban fi halatain. Yaitu mendahulukan khabar inna dan saudara-saudaranya atas isimnya tapi hukumnya wujuban. Wajib didahulukan. Bukan sekedar boleh lagi ya, tapi hukumnya ini sampai tingkatan wajib didahulukan. Kapan itu fi halatain? Itu pada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan nanti yang dimana khobar inna itu harus didahulukan atas isimnya secara wajib. Tempat yang pertama izakan al khobaru shibah jumlatin apabila khobarnya berbentuk shibah jumlah wal ismu nakiratun dan isimnya itu berbentuk isim nakiro. Mislu laita indan nasi sidqan. Ya seandainya di sisi manusia itu manusia itu memiliki kejujuran. Di sisi itu maksudnya memiliki ya. Seandainya manusia itu memiliki kejujuran. Laita ini saudaranya inna. In dan nasi ini syibhul jumlah berbentuk zorof. Ya, sidokon sebagai khobarnya, isimnya inna yang diakhirkan. Di sini hukumnya wajib, nggak boleh kalian katakan laita sidokon in dan nas itu nggak boleh Ya, hukumnya itu tidak tidak boleh. Harus didahulukan khobarnya yang wajib, hukumnya wajib atas isimnya. Isimnya wajib diakhirkan. Itu penjelasannya ada sudah jelas itu ya. Wa mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi rijalan. Sesungguhnya Allah itu memiliki sekelompok laki-laki. Lau aksamu Allah. Seandainya mereka bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. La abarrohum. Maka pasti Allah Azza wa Jalla akan membalas atau mengabulkan apa yang mereka inginkan. Memberikan apa yang mereka minta. Di sini syahid kita adalah Inna lillahi rijalan. Inna harfu taukidi lillahi syibhul jumlati berbentuk jar dan majrur sebagai khobar inna yang didahulukan wujuban. Rijalan karena dia adalah nakiro maka dia sebagai isimnya inna namun hukumnya wajib diakhirkan. Tidak boleh ditukar. Inna rijalan lillahi itu nggak boleh. Ya wajib diakhir diakhirkan. Tempat yang kedua Iza ittasola bil ismi domirun ya'udu alal khobari. Apabila isim itu bersambung dengan sebuah domir yang domirnya ini kembali kepada khobar. Makna yang terkandung itu pada isimnya itu itu hanya bisa kembali kepada khobar. Dan kalau begitu tuntutannya maka isim isimnya harus diakhirkan. Tujuannya apa? Agar domir itu bisa kembali kepada khobar. Kalau nanti isim didahulukan, khobar itu kalau domir itu kalau kembali kembalinya ke belakang nggak bisa ke depan. Sehingga kalau isimnya didahulukan dengan membawa domir, bagaimana mungkin domir itu bisa kembali ke depan? Sedangkan domir itu dalam koedahnya kembalinya itu hanya ke belakang. Karena domer itu kembalinya ke belakang, maka kalau begitu khobarnya didahulukan, isimnya diakhirkan. Tujuannya apa? Agar domir yang terkandung pada isim itu bisa pulang atau bisa kembali kepada khobarnya. Seperti inna fil madrasati mudiroha. Sesungguhnya di dalam sekolah itu ada mudirnya. domirha itu kembali ke madrasah. Kalau kalian katakan nanti begini, inna roha fil madrasati, maka domirha ini mau kembali ke mana? Sedangkan susunan kalamnya itu hanya inna mudi mudi roha fil madrasati. Gak mungkin kembali ke belakang, ke belakang gak ada jumlah lagi. Paham ini? Maka kalau begitu, kalau dia gak mungkin kembali ke belakang, gak mungkin juga dia dimajukan ke depan. Domir itu gak ada yang ke depan domir itu semuanya kembali ke belakang dalam koedahnya. Karena nggak ada pilihan, maka pilihan yang selanjutnya adalah isimnya diakhirkan, hobarnya didahulukan. Tujuannya apa? Agar domir yang ada pada isim itu bisa pulang kepada hobarnya. Ya penjelasannya sama al madrasatu ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri al kasratu mudiroha ismu inna muakhirun mansubun. Dia diakhirkan dan dinasobkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasobnya dengan fathah. Wasibul jumlati fil madrasati jarun wa majrurun fi mahali rafin khabaru inna. Wa fil ismi wajibun. Dan mengakhirkan isim dalam keadaan seperti ini, hukumnya wajib. Kenapa? Littisalihi bidomirin ya'udu alal khobari fil madrasati karena isimnya itu bersambung dengan sebuah domir, yang domir ini kembalinya kepada khobar, yaitu fil madrasati. Itu penjelasan beliau ya. Dan ini sudah pernah kita lewati dahulu. Dan Anda menganggap masih pembahasannya mudah insya Allah untuk difahami. Kemudian pembahasan yang berikutnya di sini kata beliau ibtalu amali inna wa akhwatiha. Batalnya amalan inna dan saudara-saudaranya. Jadi pada keadaan ini akan terlihat bagaimana amalannya inna dan saudara-saudaranya itu batal batal dalam beramal. Padahal mereka punya tugas ya, menasobkan isim, merafak, merafakkan khobar. Namun amalan ini batal Kapan iza solat ma az-zaida bi inna wa akhwatiha? Apabila ma zaida bersambung dengan inna dan saudara-saudara inna. Jadi apabila ada ma zaida yang dia bersambung dengan inna dan saudara-saudara inna. ha anil amali. Maka ma zaida ini failnya ma, ma zaida failnya abtola itu domir mustatir takdirnya hiya kembali ke ma. Maka ma zaida membatalkan ha yaitu inna dan saudara-saudaranya anil amali dari beramal. Gak bisa beramal lagi ketika itu. Kalau kemasukan ma zaida. Ai la tansibu al mubtada wa la tarfa'u al khabara. Maksudnya dia tidak bisa menasobkan mubtada dan tidak bisa merofakan khabar. Inna ma tambah inna tambah ma tambah mubtada dan khobar. Contohnya seperti innamal ilmu nurun. Sesungguhnya saja ilmu itu adalah cahaya. Ya innamal ilmu nurun. Hanya saja ilmu itu adalah cah cahaya. Al ilmu di sini nanti sebagai mubtada, nurun sebagai khobarnya. Adapun inna batal beramal. Loh kenapa batal beramal? Karena kemasukan ma ziyada. Innama kafatun makfufatun goyro amilatin dikhulima azzaidati alaiha. Innama dia itu tercegah dan dicegah goyro aminatin dari tidak beramal lidukhulima azzaidati alaiha karena masuknya mazaidah kepada dirinya. Al-ilmu mubtada'un marfu'un wa alamatu Nurun khobarun marfu'un wa alamatu Jadi kalau dia batal beramal akhwat, kembalinya ke hukum asal. Bukan dibuatkan hukum baru lagi ya. Kembali ke hukum asalnya yaitu apa? Asalnya adalah mubtada khobar, maka kembali lagi ke situ. Bukan ada i'rab lain lagi gitu. Wa mislu qaulillahi ta'ala dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun." Kita ambil syahidnya innamal khamru. Ya. Aslinya innal khomro Tapi karena kemasukan maza'ida amalannya batal. Inna enggak bisa beramal di sini. Ya, inna tidak bisa beramal di sini. Kemudian kata beliau di sini wa yustasna min haza laita dan dikecualikan dari hukum ini laita. Jadi dari semua saudara-saudara inna ada satu saudaranya yang dikecualikan dari hukum batal beramal yaitu laita. Fayajuzu al-ihmalu al-ihmalu wal ihmalu. Maka boleh kalau laita dia itu beramal dan boleh dia itu dimuhmalkan yaitu tidak diamalkan, batal beramal. Boleh beramal dan juga boleh ber, tidak ber, tidak beramal. Seperti laitamad dukhanu mamnuun. Ya. Seandainya merokok itu dilarang. Ya. Laitama laitama ad-dukhanu dibaca ad-dukhanu sebagai hukum asal kembali kepada mub mubtada. Dan juga boleh dibaca laitama dukhona mamnuun. Boleh juga dibaca ad dukhana Di sini ada dua dua cara membaca kalau untuk laita. Kalau laita kemasukan ma boleh beramal dan boleh tidak. Adapun kalau inna yang kemasukan ma dan saudara-saudaranya yang lain maka amalannya batal. Dan kalau amalannya batal dipulangkan kembali ke hukum asal asalnya adalah mubtada dan khobar. Kalau tidak ada, Anda cukupkan dulu pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan kembali nanti anda lihat di beberapa buku yang lain mana tahu ada fawaid yang lain tentang masalah ini. طيب نكتفي إلى هنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك